الحمد لله بدد بنور العلم ظلمات الجهل الحالكة أحمد سبحانه جعل العلم طريقا إلى العزة والسعادة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رسول الهدى وفخر العلوم الزاخرة اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيا عباد الله فاتقوا الله إن ضعف الثقافة الدينية وعدم الإقبال على تعلم العلوم الشرعية نهايته الانسلاخ والتحلل والإخلاص وهي الخسارة من كان إخلاصه في دينه ذلك هو الخسران المبين Masyarakat muslimin jamaah jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Segala puji bagi Allah Yang menghancurkan dengan nur ilmu Gelapnya kebodohan yang kelam. Masyarakat Allah yang menjadikan ilmu Jalan menuju kemuliaan dan kebahagiaan Kita bersaksi Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Yang Maha Esa Tiada sekutu baginya Dan kita bersaksi bahawa Sayyidina Muhammad adalah hamba dan rasulnya Rasul pembawa hidayah dan laksana laksanakan ilmu yang melimpah tanpa batas. Masal muslimin, suatu hal yang harus kita lakukan sepanjang perjalanan hidup tanpa henti adalah upaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan nilai-nilai kualitas ibadah kepada Allah serta didukung oleh pendalaman ilmu-ilmu agama Rasulullah SAW sendiri dalam hal ilmu tidaklah memberi batasan tertentu dalam belajar bahkan sepanjang umur long life education utlubil ilma minal mahdi ila lahdi tuntutlah ilmu dari sejak diboyan ibu sampai menuju liang lahat ditegaskan lagi man yurdillahu bi khairan yufaqihu fid din barang siapa yang dikendaki oleh Allah baik niscaya akan diberi pemahaman dalam agamanya Barang siapa yang fakir memiliki dasar pemahaman yang mendalam dalam ilmu-ilmu syar'i tidaklah diragukan akan kualitas ketakwaannya, kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, bahwa kelemahan thaqafah diniyah, lemah dalam ilmu pengetahuan agama, lebih-lebih tidak mau dan enggan belajar ilmu-ilmu syariah yang pada akhirnya adalah akan jatuh pada kehidupan kacau dan jatuh pailit yang sedih dan itu merupakan kerugian yang amat nyata. Masalah muslimin, persaingan tubah yang terhormat atau yang baik di antara seseorang dengan lainnya, pengorbanan serta juang yang sehat atau afdol jihad adalah talabul ilmin nafi, yaitu menuntut ilmu yang bermanfaat Karena ilmu nafi itu merupakan ruh yang begitu jiwa membangun aktivitas kehidupan. Ilmu adalah nur yang terang. Yubat itu dulmatil jahal yang mencurkan gelapnya kebodohan. Nur membuka jalan menuju kebenaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 122 أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها dan apakah orang yang sudah mati hatinya yakni orang kafir dan sebagainya <clears throat> kemudian dia akan hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam kejelas kulitaan yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Allah berfirman dalam memuji para ulama-ulamanya e, dan keutamaan mereka terhadap lainnya dalam surat Az-Zumar ayat 9 Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui Rasulullah bersabda bahwasanya dunia ini dilaknat dan dilaknatlah siapa yang berada di dalamnya kecuali yang berikhtiar dan diberi pertolongan oleh Allah yaitu alim wa muta'alim. Masyarakat muslimin, ilmu nafik dalam Islam meliputi ilmu agama dan ilmu dunia atau ilmu umum. Keduanya sama-sama diperlukan. Ilmu umum diperlukan untuk membangun kemakmuran kehidupan dunia dalam hal ini dibutuhkanlah para ilmuwan sesuai dengan bidang kebutuhannya. Ilmuwan dalam bidang kedokteran, ilmuwan dalam bidang fisika, biologi, matematika, sosial ekonomi, teknologi dan sebagainya. Namun sebagainya, namun sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, ilmu syar'i, ilmu agama lebih utama daripada ilmu umum. Karena ilmu syar'i menjadi fondasi bangunan-bangunan ilmu yang lain. Ilmu syar'i memberikan konsep-konsep jalan menuju kebahagiaan dalam hidup yang abadi. Sabda Rasulullah, "Man yudillahu bi khairan yufaqihu bid-din." Barang siapa yang dikendaki dengan, dengan dengannya baik oleh Allah, maka dia diberi pemahaman dalam agamanya nadarallahu imra'an sami'a minna syai'an fabalaghahu kama sami'ahu. Allah memberi kecerahan pada seseorang yang mendengar sesuatu dari kita dan tadi yang menyampaikannya kepada orang lain sebagaimana yang ia dengar. Masa muslimin yang memprihatinkan terhadap pada diri seseorang yaitu adanya guyurun ala dini cenderung berbalik terhadap agamanya kecenderungan mengabaikan hukum-hukum agama telah mewabah di tingkat elit sampai tingkat awam. Orang sukses menurut mereka yaitu orang-orang yang sukses dalam hal yang bersifat materi. Mereka raih dengan berbagai cara. Padahal Allah telah memberi isyarat tentang kehidupan ini dalam surat Al-Hadid ayat 20 yang artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Bagaikan hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan Allah serta kerisauannya dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jiwa mereka kosong, pandangannya hmm. mata berguna, mata bergana. Kita sebenarnya bayang-bayang belaka yang ada pada mereka hirsun wa tama'un, rakus dan serakah tentang dunia. Ilmu agama meliputi akidah syariat dan ihsan memiliki peran seseorang akan tahu tentang perbuatan dosa, tentang mana yang halal, tentang mana yang haram, serta dia akan cenderung berakhlakul karimah. Namun sebaliknya, bagi yang sok modern, agama suatu yang klasik katanya, tidak menarik al-afkar qadimah la tulaihul asral hadis. Pikiran klasik kuno tidak sesuai dengan masa sekarang, zaman kemajuan. Masya Allah, naudzubillah mudah-mudahan kita hindari dari itu semuanya karena inilah banyak timbul penyimpangan penyelewengan lebih kronis lagi mungkin bisa terjadi azmah atau krisis krisis akhlak krisis ajaran agama krisis ulama krisis guru masyarakat krisis penasehat krisis tuntunan krisis panutan yang benar krisis al-fatwa dan tausiah inilah yang terjadi Inilah suatu tragedi yang menakutkan ke depan bagi kehidupan manusia. Di sini ada Rasulullah SAW dalam sabdanya, Inna Allah la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idha lam yabqa alimun istaghdan nas ru'asa'a juhalan, fasa'aluhu fa'aftau bighari ilmin, fadallu wa'adallu. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu begitu saja dari manusia. Akan tetapi dia mencabut ilmu dengan mencabut para ulamanya. Sehingga apabila tidak ada orang alim, orang-orang akan menjadikan orang-orang bodoh menjadi pemimpin mereka. Mereka lantas dimintai dan memberi fatwa dengan tanpa ilmu, maka jadilah mereka sesat dan menyesatkan. Tanda yang menakutkan dalam kehidupan masa depan merupakan problem yang segera diatasi. Kalau tidak, semakin menganga lebar krisis ini akan menelan kerusakan lebih parah lagi. Timbul jahiliyah yang menghalalkan segala cara. Darul fasadu fil bari bima kasabat aydinas. Kita angkat setinggi-tingginya nilai-nilai Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai warisan satu-satunya yang merupakan raksumal yang merupakan modal kekayaan yang kita miliki. Kata Rasulullah, "Taraktu fikum amrain, lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnat nabi." Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Tidak akan sesat kalian selagi berpegang teguh keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Kita bangun barisan yang kuat, yang kokoh, yang tangguh untuk menghadapi badai krisis mental agama melalui pendidikan agama dengan karakter buildingnya atau membangun karakter. Kita harapkan anak-anak kita bisa tumbuh berkembang dewasa menjadi generasi yang baik, menjadi mustama al-islami as-salih, individu-individu komunitas Islam yang baik. Sekali lagi melalui pendidikan yang benar. Salah melalui pendidikannya akan berakibat fatal Sebagaimana yang nampak di permukaan sekarang ini, mudah terjadi tawuran, tindakan-tindakan yang anarkis, terjadi krisis moral, krisis kepercayaan, demo terjadi di mana-mana. Ikhwani masyarakat muslimin, anak-anak kita baru saja selesai mengikuti ujian akhir. Amma badu, mereka akan melanjutkan kemana dan akan belajar apa. Banyak para tokoh pendidikan Islam membangun lembaga-lembaga pendidikan yang berkurikulum kandas. Agama umum secara imbang. Hal ini terdapat di lembaga-lembaga pondok pesantren, madrasah-madrasah dan jamiah atau perguruan tinggi Islami yang sudah ada di mana-mana. Ada yang berstatus negeri dan ada pula yang berstatus swasta. Dengan harapan Lembaga-lembaga ini dapat mencetak generasi yang memiliki intak iman takwa dan memiliki impact ilmu pengetahuan dan teknologi. Generasi yang akademisi, yang islami, islami yang akademisi, yang mampu membangun bangsanya dalam menuju baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur.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 إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم على لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق وأمته بالمعجزات اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فعباد الله اتقوا الله حق التقوى واشكروا الله كثيرا واذكروه بكرة وعصيلا فإن شكر النعم سبيل الصالحين ونجل المرسلين وقد أمر الله عباده أن يذكروا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 يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله على نعمه واشكروا على آلائه ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون